Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa semua Khususnya teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur Yang hari ini Insya Allah mudah-mudahan Allah bersama saudara semua Kita sudah belajar di dua Rabu Terdahulu bahwa Kalau Allah sudah kemudian ada dalam kehidupan kita Maka nur samawati wal ar Allah yang merupakan cahaya langit dan bumi Mencahayai kita juga kalau hidup kita sudah tercahayai dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, ya salam insyaallah kehidupan kita bakal terang gitu. Ya. Allah ini berarti apa sih? Allah tuh berarti firman-Nya, yakni Al-Qur'anul Karimnya. Kalau kemudian kita baca, kita amalin, kita renungin, kita tadaburin, kita kemudian eh, apa pelajari artinya, pelajari maknanya, terus kita amalin. Waduh. Ya, makin kuat itu cahaya. Ibarat kata satu lilin ya dengan seribu lilin kan jadi beda gitu. Ya enggak? ya satu watt dengan sepuluh watt beda, dengan 100 watt beda. Ya, apa lampu yang biasa aja sama lampu yang halogen misalkan gitu, itu beda juga cahayanya. Ya. Tentu semakin banyak perintah Allah, Allah berarti juga perintahnya, Allah juga berarti larangannya. Kalau kita kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah-mudahan jadi tambah terang. Kalau kita kemudian makin banyak lagi perintahnya Allah yang kemudian kita jalankan bertambah-tambah lagi cahayanya buat kita. Ibarat kata lampu ada yang di sini, ada yang di sini gitu. Atau malah badan kita sendiri yang kemudian banyak lampunya gitu, banyak cahayanya. Nah, dan ketika kemudian kita mengerjakan amal-amal keburukan, bertambahlah gelapnya kita punya diri. Ya. Barat kata kemudian apa? Uh, <clears throat> ini kaca ya Dosa itu zulmun. Adzambu zulmun. Dosa itu kegelapan. itu. Ketika kita mengerjakan satu dosa, cetak. Mulai nih, gelap. Nih. Ininya masih kelihatan nih. Ini masih kelihatan. Tapi yang sini nih, ini nggak kelihatan bisa jadi titik yang nggak kelihatan inilah yang krusial gitu buat kita di sini nih siapa tahu ini ternyata yang ini yang krusial gitu apalagi itu kemudian bertambah-tambah dosanya tambah tambah tambah tambah tambah tambah tambah tambah tambah tambah tambah tambah tambah tambah terus sampai akhir apa begini nih kita hidupnya wah kalau udah begini bos salah oh, ya, gelap gitu ya bayangin ini hitam pekat nih ini saya nggak spidolin semua kalau nggak spidolin habis spidolin <laughs> bayangin aja gitu. kalau udah begini gimana ceritanya datang ke Allah aja deh minta lembar baru aja pusing begini gimana cara ngapusnya betul nggak walaupun kita punya fasilitas ires gitu ya erase gitu tapi kan kerjaan aja, mendingan make it new. Pakai plus gitu aja udah. Ya. Ya new gitu. Lembar baru aja udah. Nah, sedangkan kebaikan itu cahaya gitu. supaya kita bisa menjadi orang-orang yang al-muflihun yakni orang yang berbahagia, orang yang berhasil, orang yang senang Alfa Izun ya. al muflihun al Izun ya. Yang bahagia yang menang Yang senang yang berhasil ya. Yang gemilang yang jaya Yang happy Kemudian yang berhasil. Alfa Izun. Seperti apa? Lihat ayat 51 dan 52 surah An-Nur. Saudara lihat terjemahannya ya di layar kaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويخشى الله ويتقى ويتقه فأولئك هم الفائزون Di dalam surah An-Nur, surah Cahaya, ayat 51 52, mereka orang yang berkategori al-muflihun, bahagia, senang, happy, tenang, senang, aman, tentrem, nyaman. Ya. Dan juga mereka orang yang al-faizun, menang, jaya, berhasil sukses hmm? bisa ngatasin persoalan ini persoalan itu bisa dapat ini dapat itu apa yang dia pengenin dari kebutuhan hajat doa dunia maupun akhirat al muflihun al faizun saya suka doa nih yang begini Allah min minal muflihin min al faizin ya Allah jadikan kami dari golongan orang-orang yang bahagia Jadikan kami dari golongan orang-orang yang menang. Al-Mufli Al-Faiz. Mau saya tulisin. Allahumma ja'alna <clears throat> minal muflihin ya. Allahumma ja'alna minal muflihin والفائزين والفائزين مفلحين saya senang doa begini nih Allahumma ja'alna minal muflihin wal faizin. Ya Allah jadikan kami dari golongan orang-orang yang bahagia dan golongan orang-orang yang menang. <clears throat> Ketika saya meminta agar saya dijadikan Allah sebagai orang-orang yang dari golongan al-muflihin atau al-muflihun atau dan juga dari golongan al-faizin atau al-faizun, maka saya membayangkan Allah membuat sifat saya, perbuatan saya, pikiran saya, amal soleh saya adalah amalannya orang-orang al-muflih, al-faiz. Amalan orang-orang yang memang Allah akan bikin senang, amalan yang akan Allah bikin kita jadi menang. Ya. Saya nostalgia sebentar ke pemirsa semua. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Perhatikan. Perhatikan pemirsa. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Perhatikan terjemahnya ya. أعوذ billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Ayat-ayat ini saudara mesti hafal ini, pasti apa? Tapi saya ingin bawa saudara kepada ujung ayat limanya. Perhatikan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau Allah sudah masukkan kita dalam kategori orang yang muflihun, berarti kita bisa apa? Bisa yu'minuna bil ghaibi Kira-kira gini loh. Kalau Allah udah bikin ente lolos menjadi santri dalam Quran gitu misalnya. Berarti saudara sudah dipastikan melewati serangkaian tes gitu. Bisa dipastikan saudara sudah menyelesaikan misalkan biayanya atau ada yang mengcover biayanya. Bisa dipastikan saudara bisa mengikuti pelajaran ini misal gitu. Nah, saya berpikir gitu ketika kemudian berdoa dengan Allah ja'alna minal muflihin al faizin berarti Allah sudah membuat diri kita adalah orang-orang yang melakukan surah An-Nur ayat 5152. Paham bos? Ya, seperti surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, kalau kita dikategorikan nama Allah sebagai orang-orang yang al-muflihun, berarti kita bisa melaksanakan ayat 1 sampai dengan ayat 4. Diberi kemampuan oleh Allah yu'minu Nabil ghaibi, diberi kemampuan oleh Allah yuqimu shalah, beriman nama yang gaib, kemudian sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun dan kemudian kita rajin berderma, bersedekah, berzakat dan seterusnya. Maka terhadap surah An-Nur ayat 5152 kita sedang membahas cahaya di atas cahaya dan kita membahas surah An-Nur. Bila kita kemudian masuk kategori al-muflihun dan al-faizun, di ayat 51 dan 52 sesungguhnya apa yang termaktub di dalam persyaratan untuk menjadi al-muflihun dan al-faizun insya Allah Allah akan kategorikan kita sebagai orang-orang yang mampu yang bisa yang kemudian diizinkan nama Allah melaksanakan itu insya Allah kita masih ada satu segmen lagi ya setelah yang berikut ini baik saudara lihat lagi layar kaca saudara lihat terjemahnya lagi surah An-Nur ayat 51 52. Saya bacakan lagi. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا Ulaika humul muflihun. Perhatikan, terjemahnya seru kan? Ya, perkataan orang-orang yang beriman itu kalau disuruh sama Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na. Tapi kita sami'na wa ta'na tidak. Nah, Dipanggil sama Allah hanya ala salat. Enggak samina, enggak ata'na. Bagaimana mau al-muflihun? Maka kebalikan dari al-muflihun apa? Keba kebalikan dari orang bahagia apa sih? Sedih. Senang? Susah. Banyak duit? Dikit duitnya. <clears throat> Lancar? Macet. Luas? sampai nasib yang baik, nasib yang buruk. Kehidupan yang mestinya di atas, di bawah. Yang mestinya mulia, hina. Kebalikan dari Al-Faizun. Kita lihat, kita lihat ayat 52. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويخشى fa ulaik fa ulaika humul faizun dan sesiapa orang yang taat sama Allah dan Rasulnya ketemu Senin dia puasa Senin ketemu Komis dia puasa Komis atau dia puasa Daud sehari puasa sehari kagak sehari puasa sehari kagak sehari puasa sehari berbuka dia berderma berderma berderma berderma berderma berderma, berderma Sebelum Allah panggil udah di atas sejadah, sebelum Allah panggil udah di dalam masjid. Sebelum Allah panggil sudah dalam posisi siap sholat, ada wuduknya dia jaga. Hmm? Taat sama Allah dan Rasulnya. Ketemu pagi doa, ketemu malam witir, ketemu lagi jam 3, jam setengah 4 dia tahajud. Sama perbuatan dosa dia jauhin, sama perbuatan maksiat dia hindarin. Ama yang namanya bohong dia nggak doyan. Ama yang namanya nipu dia nggak bisa. Waduh, kalau begitu judulnya, lihat lagi terjemahnya pemirsa, lihat lagi layar kacanya. Wa man yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqah. Lihat. Dan orang-orang yang Bukan saja taat sama Allah dan Rasulnya, tapi dia juga takut sama Allah. Nah, ente ada takutnya nggak sama Allah? Ani ada takutnya nggak sama Allah? Giliran ngelihat yang Allah nggak ridho, merasa nggak diawasin sama Allah, sehingga kita tutup itu penglihatan kita. Nggak nih, Allah Allah lihat nih. Nah orang yang mau Alfa is mau kategori dia sebagai orang yang menang, gimana ceritanya? Wa shalallahu wa yattaqi. Dia takut sama Allah dan dia bertakwa. Ya. dua ayat ini menentukan kita dapat cahaya atau enggak. Bila mana hidup kita sami'na wa ta'na, kemudian taat sama Allah dan Rasulnya, kita kemudian takut juga sama Allah. takhi, kita gua bertakwa, kita jaga diri kita betul. Doain saya ya, biar seperti apa yang saya sampaikan. Maka kita minal faizi, dari golongan orang-orang yang menang. Nanti menentukan betul nih, kita dapat cahaya apa enggak? Ntar besok ya, Rabu yang akan datang kita balik ke surah An-Nur ayat 39 sampai 40. Ini kan 5152 nih. Nah, ntar kita balik ya 39 40. Kita mundur. Selamat menikmati ayat-ayat Allah. Kembali lagi ke Quran. Ya, baca lagi An-Nur 5152 dan pendahuluan buat Rabu yang akan datang An-Nur 39 dan 40. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pemirsa. Allah angkat insya Allah semua kegelapan kita dan Allah gantikan dengan cahaya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.